berjumlah dua biniyati ridho. Jadi niat sholatur ridho. Niatnya apa? Niat sholatur ridho. Sama seperti seorang niat sholat duha, niat sholat witir, niat sholat terawih. Ini niat sholat ri. Jadi namanya sholat ridho. Yakra'u, apa yang dia baca? Yakra'u fi kulli rak'atin minha ba'dal fatihah ayat al kursi maroh yaitu setiap rokaatnya daripada dua rokaat dia baca setelah fatihah. Fatihah tetap rukun. Rukun sholat tetap sama. Tidak ada berbe perbedaannya. Jadi dia fatihah baca. Sunnah-sunnah yang lain iftitah sama seperti yang lain. Ta'awud kemudian fatihah. Kemudian baca surat. Nah ini yang membedakan. Di sini suratnya tertentu. Surat apa yang dia baca ketika itu? Ayat kursi satu kali. Baca surat. Ya, baca ayat kursi sebenarnya bukan surat. Itu hanya satu A ayat yaitu ayat kursi. Ayat kursi dikatakan ayat kursi ya karena disebutkan di situ kata kur kursi yaitu Allahu <clears throat> la ilaha la ثم لا تأخذه سنة وما في السماوات ma fi الأرض من الذي يشاء wasi'ah kursihu langsung aja kepanjangan wasi'ah nggak nyampe-nyampe <laughs> anak kira di depan tadi wasi'ah kursihus wasi'a kursiyuhus nah, ada kursiyuhu ya wasi'a luas kursinya Allah Subhanahu taala melebihi daripada luasnya lah langit dan bumi jadi dinamakan ayat kursi dan ayat kursi adalah ayat yang paling afdal di antara ayat-ayat Quran yang lain. Jadi kalau ada orang yang bernazar untuk membaca ayat yang paling afdal dalam Al-Quran, yang paling afdal adalah ayat Kursi, Sebagaimana yang paling afdol daripada surat Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Yang paling afdol surat Fatihah. Kalau ayat yang paling afdol ayat Qur. <clears throat> ayat kursi. Allah. Sampai ada kursi. Ini kursi tapi bukan kursi yang kita pahami ya. Berarti Allah punya kursi ini. Kursinya Allah. Nah, Bukan, Allah tidak punya kursi. Bukan seperti yang mereka katakan, oh Allah bersemayam di kursinya, di arasnya. Alal arsistawa, tidak. Allah tidak membutuhkan kursi untuk duduk. Allah tidak membutuhkan aras. Allah tidak membutuhkan yang lain-lain. Allah bisa dengan sendiri. Kalau Allah membutuhkan kursi, harus duduk di atas kursi. Berarti sebelum Allah diciptakan, yang menciptakan kursi siapa itu? Oh, kan Allah pertama kali. Oh, berarti Allah pertama kali, berarti Allah ketika itu tidak butuh kepada Oh, mungkin Allah ketika itu masih kuat. Nah, ini sudah jelas-jelas pemahaman yang salah. Allah tidak butuh kepada kursi, tidak butuh kepada aras untuk duduk, untuk bersemayam dan lain-lain, ya. Karena semuanya butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada makhluknya sendiri karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca ayat kursi satu kali. <clears throat> Wal ikhlas salasan. Dan baca surat Al-Ikhlas. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena apa? Karena di situ disebutkan karena karena di situ ada makna ikhlas. Ada makna ya ikhlas ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kulhu Allah, Allahus lam yalid walam walam yakulahu kufuan satu kali baca surat ikhlas berarti sama kita membaca sepertiga Al-Qur'an. Alhamdulillah sudah baca. Ya berarti kalau baca surat Al-Ikhlas tiga kali berarti sama seperti tapi nanti kalau Ramadan ya jangan baca Al-Ikhlas tiga kali aja ya. Nanti dikira dianggap sudah satu kali hatam Quran itu. Karena Sayyiduna Al-Kutub <clears throat> Abdullah bin Abi Al-Hajjaj Kutub ya wali kutub wali yakni ketuanya wah wali, wali yang mengatur semua wali wali-wali Allah Subhanahu wa taala di zaman beliau al-wali al-kutub adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau Ruyusalliha qoblal isya. Beliau mengamalkan sholatul ridho ini kapan qoblal isya. Sebelum melaksanakan sholat fardu isya. Ya, jadi sebelum qobliyatul isya itu. Kalian juga sholat di situ Solaturi ridha. Yurwa. Diriwayatkan dalam riwayat Anaman solaha, barang siapa yang mengamalkannya, bata maka di malam hari, itu dia akan bermalam, warabbuhu anhu radin dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Semoga kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diamalkan insyaallah dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, Yambahi an yatanaffal al-insan fi awalilailah lailah min Ramadan bi rak'atain aw arba. Ya ini sudah sering kita sebutkan. Sudah sering mungkin juga kita diajarkan untuk mengamalkan sholat ini. Yaitu sholat pertama kali atau malam pertama di bulan Ramadan. Malam pertama di bulan Ramadan. Dengan membaca surat al fatihah Mau dibaca surat al fatihah dalam dua rakaat boleh atau juga boleh dibaca dalam empat rakaat. Jadi surat Fatah dibagi empat bagian. Kalau kita e, melaksanakannya empat rakaat, boleh dibagi dengan separuh. Kalau kita melaksanakannya dengan dua rakaat dan di sini tidak harus sholat tertentu ya. Boleh kita membacanya di sholat ba'diyatul maghrib boleh atau sholat e, ba'diyatul isya boleh, sholat tarawih boleh, sholat nafilah mutlakoh boleh, Sholat witir pun boleh dengan membaca surat ini. Di malam Ramadan yang pertama. Ya, rokaten o arba. Boleh dua rokaat, boleh empat. Ya fiha, apa yang dibaca dalamnya? Yang dibaca di dalamnya surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan. Ya yaghfirallaka ma taqaddama min zambika. Wa ya, ni'matahu alaika wa yahdiyaka. Maka bagi yang mengamalkannya, bagi yang mengamalkannya fa inna amahu insyaallah tahunnya dia setahun sepanjang tahun itu yamur alaih akan dia jalani wa huwa fi hisbin dalam keadaan dia makmur. Dalam keadaan mak makmur, rizkinya lancar. Selain itu juga wa yufat fi ami. Selain itu juga dia akan dijaga di tahunnya, di tahun tersebut. Sepanjang tahun dia akan dijaga insyaallah subhanahu wa taala. Itu diamalkan khusus di malam pertama bulan Ramadan. Kedelapan, <clears throat> ada lagi sholat sunnah yang mungkin juga ya kita jarang mendengarkannya ya. Apalagi perempuan soalnya ini berkaitan dengan sholat Jum, Jumat. Tapi tidak apa-apa, walaupun perempuan tidak sholat Jumat boleh diamalkan setelah masuknya waktu sholat Jumat. Diamalkan sholat ini. Ya, apa sholat itu? Ini sholatnya. Yustahab ila dakhal al-jami' disunahkan bagi seseorang yang masuk masjid jami. Ya, masjid jami artinya masjid yang di situ ada sholat jum, Jumat. Ya, bagi yang melaksanakan sholat Jumat. Di sholat di Jumat. Kalau tidak sholat Jumat, tidak apa-apa bagi perempuan di rumah setelah masuknya waktu sholat duhur atau waktu sholat Jumat. Dia dianjurkan tidak terlebih dahulu duduk ketika masuk masjid, tapi langsung sholat. Hatta ya berapa rokaat? Arba rokaat. Dia sholat Empat rokaat ya. Bukan dua, ini tidak ada pilihan. Empat rokaat. Setiap rokaatnya sama seperti sholat yang lain ya. Tentunya harus baca fatihah. Rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya sama. Ini tambahan aja surat tertentu aja ini. Tambahannya. <clears throat> Yakra' fihinna kul huwallahu ahad mi'ate marrah fi kulli rokaat. Jadi baca surat kul huwallahu ahad, surat al-ikhlas 200, 200 kali ya 200 kali ringan ya dengan wah ini surat al-ikhlas wah bagaimana kalau surat baqarah baru surat al-ikhlas ini bukan surat yasin surat apa surat al-ikhlas kulullah ahad satu menit sudah dapat 13 kali satu menit dapat 13 belas? itu kalau normal kalau bisa dipercepat bisa 20 kali ya. satu menit kalau tidak eh, uh, terlalu cepat Ya bisa 13 kali dalam satu menit. Baca surat Al-Ikhlas. Berarti kan cepat. Tidak lama. 200 kali. Ya, 200 kali dibagi. Dalam 4 rokaat. Berarti setiap rokaatnya berapa? 50. Jadi setiap baca Fatihah, setiap rokaat baca surat Ikhlas, lima 50 kali. Baca 50 kali. Baca 50 kali. Fadilahnya apa? Fakat nukila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man fa'alahu bagi yang mengamalkannya lam yamut dia tidak akan mati sebelum yara maq'adahu minal jannah, sebelum dia melihat surganya nantinya. Jadi sebelum mati sudah lihat surganya insyaallah. Ima di waktu kapan tidak tahu. Yang penting insya Allah sebelum wafatnya sudah diperlihatkan surganya oleh Allah subhanahu. Kalau tidak dia melihat sendiri. Au yuralahu. Atau ada orang yang melihat surganya dia kemudian disampaikan kepadanya. Ana melihat bisarah, ya, melihat surga, dan ternyata dikatakan itu adalah surga untuk kamu katanya. Ya, ima dia yang mengetahui sendiri bisarah tersebut atau orang lain. Bahkan kalau dikatakan oleh sebagian kalau orang lain biasanya bahkan auqa lebih kuat bisarahnya kalau disampaikan oleh orang lain karena sampai orang lain pun tahu agar diketahui juga oleh orang lain sehingga Allah SWT menampakkan kepada orang lain tersebut. Tapi kalau dia sendiri belum tentu diketahui oleh orang lain. Kalau dia memberitahu dan menceritakan, takutnya dikhawatirkan malah malah ria kan. Kalau ria, nah bisa sia-sia akhirnya kan. Nah, jadi kalau diketahui oleh orang lain kemudian disampaikan gue, ini auqa. Seperti mimpi mimpi yang bagus, mimpi Nabi, dapat bisa roh di situ, dia bagus. <clears throat> Tapi lebih bagus lagi kalau orang lain yang mimpi Nabi dapat bisa roh untuk disampaikan kepada dia. Nah, <clears throat> Jadi faedahnya seperti ini. Jadi amalkan walaupun hanya satu kali, insya Allah bisa mendapatkan fadi, fadilahnya. <clears throat> yang kesembilan, di kitab Al-Mukhtar, wa matali al-anwar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mukhtar, <clears throat> la ya'ti 'alal mayyit asad min al-lailatil ula. Ketahuilah tidak datang kepada mayit malam yang lebih berat daripada malam yang pertama. Itu malam pertama adalah malam yang paling berat untuk dilalui oleh may mayit. Oleh karena itu kita sudah harus siap-siap ini. Siap-siap jauh-jauh hari. Karena di malam hari malam pertama itu malam penentuan. Di malam pertama di situ juga ada nantinya fitnah mungkar nakir kan? Ada pertanyaan mungkar kita akan akan didatangi dua makhluk Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Pertama kali dikubur. Di malam pertama ataupun kalau mungkar nakir ya ini pertama kali dikubur, mau malam mau siang sama aja. Ketika dipendam karena di kuburan mau malam siang sama aja. Ya kan? <laughs> Mau malam mau siang ya tetap gelap aja. Ya. Apalagi di kuburan di malam hari lagi. Apalagi memang bulan lagi redup. Nggak tahu kita bisa bayangkan gelapnya di situ. Bawa senter makanya siap-siap. Senter amal. Senternya senter A. Senter Quran, senter zikir, senter salawat. Ya, ngisi baterai kita di sini. Supaya kita bisa menghidupkan kuburan kita dengan cahaya cahaya-cahaya, cahaya ibadah, cahaya zikir, salawat dan lain sebagainya. Kalau kita tidak punya senter, ya kita akan kegelapan kegelapan, dimakan cacing sana sini, makan ulat, makan nah min dzalik Allah fatnah. Mudah-mudahan jasad kita dijadikan jasad yang utuh Insya Allah Amin ya robbal alamin. Nah, malam yang pertama itu malam yang menentukan. <clears throat> Apalagi selepas daripada dikuburnya dan dipendemnya tanah kuburannya. Makanya dianjurkan ketika dikubur mayit dan dipendam kuburannya Jangan langsung pergi begitu aja. Ini khususnya laki-laki ya yang biasanya mengikuti sholat, eh, yang ikuti mengantarkan mayit sampai dikubur kan, dan diberikan atau diantar ke tempat peristirahatannya yang terakhir yang insya Allah tidak pindah-pindah. Ya kan, kalau rumah kalian mungkin masih pindah, pindah kontrakan, pindah rumah ke lain, beli. Tapi itu adalah rumah kita yang tidak akan kita pindah-pindah lagi. Tidak ada, oh kuburan kita pindah ke sana. Kalau mencari, tidak <laughs> ada kan oh maaf kuburannya ini sudah dipindah, nah, jalannya sudah beda. Itu kuburan yang abadi yang tidak akan pindah pin pindah. Jadi ketika dikubur maka jangan langsung ditinggalkan kasihan mayit. Makanya dianjurkan baca tahlil, dianjurkan baca Baqarah, dianjurkan baca Yasin, ya dianjurkan untuk ditalkini terutama dital ini ditalkini. Kenapa? Karena mayat mendengarkan suara orang yang di atas kuburan tersebut. Jadi terkani izaja akal malakani an muwakalani bika wala yurawi'ak wala yukhawifak. Ya, kalau datang dua makhluk Allah Subhanahu wa taala kepadamu saat ini, maka jangan sampai membuat kamu takut. Jangan sampai membuat kamu grogi, jangan kamu sedikit pun merasa ketakutan, jangan. Fa innahuma khalqun min khalqillah karena tetap bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, tetap mereka berdua yang datang kepadamu itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ya, man rabbuka? Faqul bi lisanin fasih. Rabbi Allah. Kalau nantinya mereka berdua bertanya, siapa Tuhan kamu? Maka katakan dengan lisan yang fasih tanpa keraguan bahwasanya Allah adalah Tuhan. Ini pertanyaan bukan dihafal sekarang ini bisa menjawab nanti enggak bukan ujian ya ujian kalian hafalkan dulu siap-siap dulu di waktu ujian kalian bisa menjawab ya tapi kalau sekarang kalian menghafal usalaka ya Allah bi Allah tidak sa'alaka man nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi idza sa'alaka man ikhwanuk muslimin man kitabuk al Quran sekarang hafal tapi belum tentu di kuburan tergantung amalnya masing masing Idza sa'alaka man rabbuk, amalnya jelek. Dia akan menjawab, "Ah, ah, ah. Allah alam, ana tidak tahu lupa siapa Tuhan ana." Mereleng sama mereka siksa. Tanya, "Ma kitabuk?" Kitab apa majalah ya? Kitab ana WhatsApp mungkin, Facebook, tendang sama mereka Jangan coba-coba. Ini malaikat makhluk Allah yang terkuat. Jadi Tentunya kita menghafal jawaban tersebut dengan amalan yang baik tergantung amalnya masing-masing. Ya, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pun sampai menangis melihat Rasulullah SAW mentalkin putranya sendiri ini. Sayyidina Ibrahim, padahal Sayyidina Ibrahim masih belum balai. meninggal dalam keadaan ke setelah dikubur Rasul mentalkinkan. Katakan kalau ditanya siapa Tuhanmu, katakan Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, siapa kitabmu? Al-Qur'an kita. Siapa nabimu? Abi ayahku adalah nabiku. Siapa saudaramu? Ya, tentunya itu abi ya, jangan kamu jawab abi nanti. <laughs> itu Sayyidah Ibrahim itu. Jangan ikut-ikutan. Kalau kamu jawab abi akhirnya nggak tahu ya di malaikat itu mungkin senyum-senyum ya. Jadi di situ nah, Rasul SAW mentalkin putranya di saat itu Sayyidina Umar melihat dan memperhatikan dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul SAW sampai menangis Sayyidina Umar nangis yunahnihu sampai menangis bersuara nangis dari dadahnya dari hatinya Mayuki ya Umar kenapa kamu menangis ya Umar ya Rasulullah ini Sayyidina Ibrahim lam jablu al hulum belum balik Kemudian masih ditalkini belum balai lam jajri alihil kolam. Artinya belum balai tidak terkena hukum wajib, tidak terkena hukum haram. Tidak ada dosa. Tapi masih ditalkin oleh anda, oleh engkau ya Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Umar ini, diriku ini, yang lemah ini. Yang banyak dosa, yang sudah balai, banyak maksiat. Ya, kemudian belum tentu mendapatkan pentalkin seperti anda ya Rasulullah SAW. Bagaimana di saat itu kuburan? Ya, maka disitulah <clears throat> Pernah juga Sayyidina Umar bertanya, ya Rasul ini jadi ada di pikiran beliau selalu Sayyidina Umar ini. Bagaimana nanti kalau dikubur, ditalkin, ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Ya Rasulullah ditanya lagi oleh Sayyidina Umar. Ketika ditanya oleh malaikat nantinya mungkar nakir. Apakah akalku seperti sekarang ini, seperti ketika aku masih hidup, normal? Apakah aku tidak punya akal lagi atau mungkin akalku berbeda, rusak atau gimana? tetap akal manusia seperti semula di saat dia masih hidup. Kalau begitu aku siap untuk menjawab ya Rasulullah SAW. Jadi kalau selama akalku masih normal, sudah siap jawaban dengan jawaban yang sahih tanpa ada keraguan, tanpa ada ya hanya dengan e, lisan yang fasih. Husain Umar punya keyakinan yang mantap. Dia ada rasa takut tapi juga ada rasa rojak mengharap kepada Allah Subhanahu Nah, seorang mukmin seperti itu. Jangan hanya takut aja kepada Allah. Seakan-akan Allah itu tidak ada rahmatnya sama sekali. Tidak ada kasih sayangnya sama sekali. Itu juga salah. Orang yang selalu takut. Akhirnya dia suudon selalu kepada takut dia azab takutnya. Ana inda abdi bi. Ya, aku sesuai dengan perasaan hambaku kepadaku. Dia perasaannya seakan-akan aku jahat, aku memberi azab. Ya, aku akan seperti itu nantinya. Tapi kalau seseorang menganggap, oh Allah, saya, Masya Allah, luas rahmatnya, maha pengampun, maha penyayang, lebih sayang daripada orang tua sekalipun, lah tentunya anak senang, anak berharap Allah memberikan kasih sayang kepadaku. Ya insya Allah pun sesuai dengan apa yang akan disang, apa yang disangka. Nah, jadi tetap ada roja, walaupun tetap juga ada khawf. Nah, tetap ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Nah, dikatakan di sini oleh Nabi ini, layati alan mayit asad minal lailatul ula. Tidak ada yang lebih mengerikan bagi mayit ketika dikubur. Padahal kuburan itu rumah yang paling mengerikan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma itu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Nabi diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. "Ma itu yang maknanya ma itu mahallan afdha minal qabr. Aku tidak pernah melihat satu tempat yang lebih mengerikan daripada keburuan ke daripada kuburan. Oleh karena itu Sayyidina Utsman bin Affan kalau melihat kuburan nangis. Melihat kuburan nangis. Kita melihat jenazah mayit kadang-kadang tidak nangis. Ya, tapi melihat kuburan aja belum melihat mayitnya apalagi jenazahnya. Nangis. Neteskan air mata. Nangis bukan nangis e, tidak terima dengan e, takdirnya Allah Taala tidak, tapi nangis bagaimana nasibnya dia kalau mati nanti. Bagaimana keadaan dia? Apa yang terjadi bagi dia kalau sudah di kuburan nanti? Mayat ini yang sekarang di dalam kuburan ini kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Allah terhadapnya. Apa dikasih nikmat? Apa ini kita tidak tahu. Tahunya kapan? Nanti kalau sudah kita mati, kita tahu kenyataan sebenarnya bagaimana. Nah, dikatakan al-hakumut hatta zurtumul maqab. Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk kuburan gimana? Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa Maka di saat itu maka kalian akan tahu. Tahu apa? Tahu yang kalian tidak yakini sekarang ini. Kalian tidak meyakini pahala itu sesuatu yang berharga ketika setelah kematian. Kalian tidak meyakini akan adanya azab, tidak meyakini akan adanya e, balasan yang baik dari Allah, janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mati kalian akan tahu, akan yakin. Makanya nanti di saat mati, masing-masing ya akan mengatakan coba anak ketika hidup anak yakin dengan apa yang terjadi di saat anak mati. Coba anak tahu keadaan sebenarnya di kuburan seperti ini anak akan beramal lebih. Anak akan ngaji lebih, bersolawat lebih, lajin belajar lebih, anak tidak akan bermaksiat, tidak akan, tidak akan, tidak akan. Tapi jangan cuma low-low aja, coba anak tahu. Nah, kita ambil pelajaran aja sekarang ini, ya, sebelum kita nanti hanya mengucapkan low-low aja. Sama seperti orang kafir. Lau kunna na'lamu au na'kilu ma kunna habis sair andai kata kami di saat itu, di saat di dunia kami tahu keadaan sebenarnya, kami tahu apa itu yang benar, apa itu yang salah, maka tidak mungkin kami akan dimasukkan dalam neraka Allah SWT sekarang ini. Nah, ini ucapan orang kafir yang sia-si, sia, tidak ada manfaatnya lagi. Nah, oleh karena itu masih kita yang diberi kesempitan dan eh, kesempatan di sini, kesempatan yang kita dapatkan jangan digunakan dalam ya dalam sesuatu yang membuat kita sem sempit di kuburan kita ya. Ya, oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada tidak datang kepada mayat yang lebih dahsyat daripada malam pertama. Farhamu mau amwatakum bisadaqah. Maka kasihilah kasih sayangilah mayat-mayat kamu di malam pertama tersebut dengan sedekah. Nah ini juga sodako sebenarnya didahulukan ini. Ketika mayit meninggal dan dikubur, malam pertama dianjurkan soda, sodako dikirimkan pahalanya untuk mayit. Faman lam yajid, kalau tidak bisa sodako untuk mayit, fal yusali rokaten. Maka hendaknya dia sholat dua rakaat. Tidak bisa. Atau misalnya pun dia sodako, tapi ditambah dengan sholat ini lebih sempurna sempurna. Fal yusalli rakaatain. Dia salat dua rakaat. Yaqra fihi ma Fatihatul Kitab. Ini rokaatul unus namanya ya. Rokaat, rokaatul unus, rokaat untuk niat menghibur mayit. Hendaknya dia sholat dua rakaat. Yaqra fihi ma Fatihatul Kitab. Dalam dua rakaat dia baca Fatihatul Kitab Al-Fatihah. Wa ayatul kursi Baca juga ayat kursi. Wa al haqumutakasur. Baca juga al haqumutakasur marrotan masing-masing satu kali. Wa kul huwallahu ahad ihda aswata marra. dan baca surat al-ikhlas 11 kali setiap rakaat itu. Ya, ayat kursi dihafal. Kemudian yang kedua al-hakumut takasur satu kali satu kali setelah Fatihah baru kemudian membaca surat al-ikhlas 11 kali dalam dua rakaat. Nah, yakul kemudian dibaca doa ini. Boleh dibaca doa ini ketika selesai tasahud. Boleh dibaca doa ini setelah selesai salam. Kemudian dia baca doa ini, boleh. Apa yang dia baca doa ini? Allahumma inni sholaitu hadhihi sholah. Ya Allah, aku telah melaksanakan sholat ini. Wa ta'lamu ma urid. Engkau ya Allah tahu apa yang aku inginkan. Dia ingin memberikan hiburan kepada mayit. Ta'lam ma urid. Allahumma ba'ats ya Allah. Kirimkan pahala sholat ini ya Allah ila qabri fulan bin fulan. Sebutkan namanya ke kuburannya fulan bin fulan. Fayab asallah. Ya, kemudian diakhiri dengan solawat ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maka pahala daripada solat ini, keutamaan daripada solat ini adalah yab'asullahu min sa'atihi. Allah ketika itu akan mengirim min sa'atihi ketika itu juga. Min sa'atihi ketika itu juga. Min sa'atihi. Jadi selesai solat di saat itu juga, selesai doa akan dikirim oleh Allah ila kubrihi dikirim ke kuburannya. Apa yang dikirim? Alfa malak. Akan dikirim seribu malak Untuk apa? Untuk memberi azab? Untuk menghi? lima malak nur wahadiyah. Setiap masing-masing daripada seribu ini jumlahnya mereka Masing-masing membawa cahaya dan membawa hadiah. yuk Yu'nisuhu fi kubri Akan menghiburnya menghibur mayit tersebut yang dikirimkan pahala sholat tadi ya fi qabrihi di kuburannya sampai kapan ila anyufah fisur sampai ditiupkan trompet yang tandanya hari kiamat hari kebang kita sampai dibangkitkan dari kuburnya jadi selama di kuburnya dia akan terhibur karena dihibur oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu taala nah, kalian punya teman di kuburan majelis sama malaikat minum kopi teh kan Wah oh, dihibur sama malaikat seribu malaikat ini menghibur kan. Manusia belum tentu bisa menghibur kalian tiap malam kan. Tapi di sini kalian akan dihibur sepanjang kalian di kuburan bisa 100 tahun, 200, 300 nak tahu Allahu alam ila yaumil kiamah dihibur oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang meninggal di antara keluarga, apalagi orang tuanya, keluarga dekatnya, gurunya, maka malam pertama jangan lupa untuk melaksanakan sholat ih ini. Naqalahu fi Nuzhatil Majalis disebutkan di kitab Nuzhatil Majalis summa qala kemudian dia berkata wa hadhihi faedah ini faedah bahili kuli muslim, maka dianjurkan bagi seorang muslim an yusalliyaha kullalaila li muslimin. Tidak harus untuk keluarganya kan? Setiap hari ada yang mati apa tidak daripada orang Islam? Setiap hari ada yang mati. Kalau ada yang mati, hadiahkan pahala kepada mereka setiap malam kalau bisa. Kenapa? Karena dalam riwayat juga ini tidak disebutkan di sini. Dalam riwayat juga ya, dikatakan. Ya, di sini tidak disebutkan. Ya, dalam dia eh, riwayat disebutkan bahasanya yang mengamalkan. Ya, yang mengamalkan sholat ini dia akan diberikan bisyarah surga sebelum dia wafat. Tapi yang mengamalkan. Ya, kemudian dikirimkan pahalanya maka di situ dia akan mendapatkan fadilah tersebut. Di sini tidak sebutkan. Mungkin di sama Munirah sebutkan cuma. Ada harus, eh, tapi ini juz kedua ya. Ada juga mungkin juz kedua berkaitan dengan mayit. al roh al-Mayit. Nah, ya? sini. Eh, sebutkan di halaman 113 itu. Nah, ini pahala yang mengamalkan di sini. Lebih tepatnya di sini. Halaman 103. yang bagi yang masih yang punya kitab ya. Waroda dan diriwayatkan anafa'ila dzalika yang mengamalkan amalan tersebut lahu sawabun jasim dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Minhu di antara pahala, di antara fadilah. Ini di antaranya aja ya. La yakhrud minad dunya hatta yara makanahu fi jannah. Dia tidak akan keluar dari alam dunia ini sebelum dia melihat tempatnya dia di surga nanti. Wakala ba'duhum. Ya, ini yang tadi disebutkan tadi. Sebagian mengatakan tuh bali abdin wadaba ala salah kulla laila wa hada sawabah li kulli mayyitin muslimin. Dan beruntung bagi yang mengamalkan salat ini setiap malam dan dihadiahkan bagi mayit yang meninggal setiap hari untuk mereka. Allahu alam ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana saya bertanya apakah eh, seperti yang kita ketahui ada hadis yang menerangkan tentang haramnya wanita <clears throat> berkerudung dengan punuk unta di kepalanya ya seperti menggunakan konde besar. Nah, apa konde? Konde, maklumlah laki-laki. Saya pernah dengar kalau boleh memakai konde ya, Ya, nanti sendiri tidak paham konde itu apa. Jika tingginya tidak melebihi kepala dan tidak panjang ke belakang. Apakah itu benar? Yang memang tidak dibataskan tingginya seberapa, yang penting modelnya seperti model punggungnya onta. Tidak disebutkan dalam hadis itu harus tingginya berapa sekian sekian tidak. Yang penting kalau tingginya, yang penting kalau berbentuk kan ada seperti itu ya. <laughs> Kalian sudah tahu paham dan maka itu dilarang dalam agama. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah boleh mengerjakan sholat ridho kapan saja? Boleh melaksanakannya kapan saja. Yang penting jangan habis subuh, jangan habis ah. Asal. Fatihanullah. Fatah alaina walaikunna. Walabahu